Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang kami hormati mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Saya ingin bertanya Saat ini banyak sekali yang mengatasnamakan organisasi-organisasi sosial Untuk penggalangan dana bencana ataupun bantuan dan sejenisnya Yang ingin saya tanyakan adalah Organisasi-organisasi yang semacam itu apakah aman dari akidah yang menyimpang walaupun niatnya ataupun menginformasikannya tentang kebaikan untuk mengajak kebaikan alik tafadhol bu ya baik bismillah ada dua hal yang perlu diketahui jika anda ingin membantu dalam kegiatan sosial yang pertama harus anda tahu bendera yang di bawah kalau anda asal menyumbang jangan-jangan itu benderanya orang yang merendahkan Islam atau Islam tapi akidah yang sesat berarti anda diam-diam di saat membantu melalui orang tersebut atau kelompok tersebut anda mengangkat siarnya karena dia di saat membantu akan pakai benderanya kalau itu adalah orang akidahnya sesat berarti anda telah mengangkat benderanya orang sesat seolah-olah anda bersedekah untuk bantuan sosial tapi anda membuat dosa dengan sedekah anda harus ini hati-hati jangan latah membantu oh kegiatan sosial tapi kalau akidahnya nggak benar jangan anda ikut-ikut lalu saya bagaimana nah, anda buat sendiri dong kenapa anda punya akidah yang benar kelompok yang benar mungkin ada lagi waduh ada kelompok benar bu ya tapi saya tuh curiga dia kenapa pengalaman dulu bohong dia duitnya diambil bawa lari wah ini kacau lagi ini akidah yang nggak akidah yang benar akhlaknya nggak benar bagaimana nih anda tetap berusaha untuk membuat yang akidahnya benar jadi seperti itu jadi kalau memang itu sebuah kelompok yang membawa syiar akidah sesat anda tidak boleh membantunya melalui orang itu tapi membantu tetap jangan berubah menjadi suutan wah akidahnya nggak benar nggak jadi deh akidah nggak jadi deh ini nggak begitu caranya saya buat contoh sederhana dan lakukan yang serupa kalau kita melihat orang fakir orang pengemis di pinggir jalan ada curiga ah pengemis ini kayaknya mabuk nih buah kacau nih paling duitnya buat mabuk nih, nih. baik kalau memang anda tanda adatan atau pengemis datang kepada rumah anda, ke rumah anda anda curiga dia kalau dia bukan orang fakir yang sesungguhnya maka kalau ada kecurigaan di dalam diri anda anda jangan memberi tapi anda jangan pelit lah ini dulu yang harus saya tunjolkan bagaimana anda jangan memberi karena Anda curiga ada tanda-tanda bahwasanya dia adalah pembohong atau tanda-tanda dia adalah bukan pencuri yang sesungguhnya atau dia memang kerjaannya nggak benar. Anda jangan memberi karena Anda ragu. Tapi Anda jangan pelit. Bagaimana? Anda saya tidak boleh memberi tapi tidak boleh pelit. Sekarang begini caranya. Wah, dia itu nggak benar kayaknya sudah ada tandanya dia wah saya tidak boleh ngasih cuman anda jangan pelit bagaimana agar anda tidak jatuh dalam kepelitan agar anda tidak jatuh dalam kepilihan tanyakan pada dirimu kalau benar kamu kasih berapa ayo saya kasih 20 ribu keluarkan 20 ribu nanti cari orang fakir yang sesungguhnya di sana tuh hmm gitu loh jangan beralasan kadang-kadang setan pinter wah kata Buya ini kalau curiga tidak kasih jangan dikasih jadi orang pelit akhirnya oh curiga jangan tidak dikasih jangan jangan jangan jangan wah ini salah paham omongan Buya ini kalau seandainya benar kamu kasih berapa ha 20 ribu keluarkan 20 ribu cepet nih saya ini orang 20 ribu mestinya kalau benar cuman saya curiga 20 keluar mah mah mah pokoknya ini 20 ribu mestinya tak kasihkan dia cuman saya curiga dengan kasih pokoknya cari orang fakir yang benar hmm, selamat baik kelompok organisasi yang punya pergerakan bantuan sosial itu kalau memang anda curiga akidahnya anda jangan membantu tapi kalau anda anda pun tidak boleh masuk bab kebelitan. Kalau benar akidahnya ngasih berapa, ayo jangan sok. Jangan beralasan mau jadi orang pelit ya. Kalau dia benar Bu ya, seberapa pun tak kasih. Seberapa pun berapa? Berapa? Ayo. 100 juta. Baik, sekarang keluarkan 10 juta, 100 juta. Eh keluarkan cepat. Hmm, biar tidak jadi alasan tak beli, keluarkan satu juta baru nanti cari jalur yang benar ke sana keluarkan dulu titipkan ma ma ma saya sudah terlanjur ikrar nih kalau seandainya ini benar akan kasih saya 100 saya kasih 100 juta cuman karena nggak benar tolong pegang 100 juta cari jalur yang benar sampai ke sampai ke tempat tersebut nah gitu ini cuman membantu melalui syiar ke syiar bid'ah tidak boleh sama sekali makanya hati-hati jangan latah bantuan sosial sosial sosial sosial sosial sosial tatonya anda malah menjerumuskan diri anda pada keharaman anda membantu syiar kafir atau syiar fasik syiar ahli bid'ah anda masuk ke keharaman biarpun alasannya bantuan sosial berbeda ini syiar mohon maaf agama lain akan balik buat program kita tidak boleh membantu tapi ingat kalau ada orang Kristen orang berorang lapar di kiri kanan kita kita wajib ngasih makan beda loh ya kalau anda membantu sebuah yayasan non muslim membantu yayasan non muslim yang akan di, di, di, disalurkan eh, uh, dengan label mereka anda membantu siarnya haram anda membantu tapi ingat kalau ada orang non muslim di kiri kanan kita misalnya ada ada 20 orang Nasrani di kampung ini fakir semuanya saya beri boleh dan bahkan wajib tapi atas nama orang ber orang assalamualaikum maka ada salam ya misalnya assalamualaikum semoga Allah Allah Allah yahdikum menang gitu aja Allah yahdikum semoga Allah berikan hidayah kepada kalian wahai orang-orang orang-orang semoga diberi petunjuk ada apa pak ini saya ada bantuan boleh Islam mengajarkan kemuliaan tapi kalau atas label sebuah lembaga maka ketahuilah itu ada syiar yang khusus dan kalau itu syiar kafir kita mengangkat syiar kafir kalau syiar ahli bid'ah kita mengangkat syiar ahli bid'ah dan kita harus waspada makanya berbuat baik pun harus ada ilmunya mau jadi nggak cukup orang berbuat baik bisa terjerumus dalam kesalahan sehingga, sehingga seolah-olah dia berbuat sebuah kebaikan akan tapi sesungguhnya dia melakukan satu kehinaan wallahu alam bisawab